Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده mas aala Muhammad wa alihi waashi waman tabi ba fa ayyu muslimun q wala tamna wa أنtum muslimun ya ayyuله wa tandur nafsumliq Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang berbahagia, marilah sebagai hamba Allah kita mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan kepada kita semua. Allah adalah zat yang maha rahman dan rahim, pengasih dan penyayang yang memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua tidak pernah putus, tidak pernah berhenti nikmat itu diberikan kepada kita semua. Sehingga walaupun mungkin pada suatu saat kita diberikan ujian dan cobaan, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat nikmat Allah jauh lebih banyak dan karena itulah wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur namun demikian kita juga bisa bersabar di dalam menghadapi seluruh ujian hidup ini karena bekal sabarlah yang membuat benteng kerohanian kita semakin kokoh kita menjadi orang yang tetap beristiqomah yang akan menyampaikan kita ke surga jannatun na'im di akhirat nanti mudah-mudahan itu semua menjadikan kita sebagai hamba yang berhak mendapatkan al-falah was sa'adah keberhasilan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah jamaah yang berbahagia sebagai umat Islam wajiblah kita berdakwah mengajak ke jalan yang benar kehidupan kita tidak boleh menjadi kehidupan yang individualistik yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri melainkan kita harus membangun jamaah dan dengan itulah maka dakwah mengajak seluruh umat manusia ke jalan yang benar adalah kewajiban bagi setiap muslim kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih agama yang unggul dan tidak ada yang lebih unggul dari agama Allah ini Agama Islam adalah agama kebenaran yang akan mengantarkan kita semua ke dalam kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Tetapi tidak cukup kita hanya dengan mengajak orang lain untuk menjadi muslim dengan cara yang santun, dengan cara yang soleh, dengan cara yang bil hikmah wal mau'idatil hasanah wal mujadalah tetapi kita juga berkewajiban untuk membangun umat ijabah yaitu umat Islam sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kita untuk memperbanyak jumlah umat Islam. Pada suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti aku akan berbangga-bangga dengan umat-umat yang lain di akhirat nanti. Fa ini mubahin bikumul umama yaumal kiamah. Fa ini ubahi bikumul umama yaumal kiamah. Fa ini mukathirum bikumul umama yaumal kiamah au kamakol. Hadis-hadis itu sesungguhnya maknanya sama ialah menunjukkan bahwa kuantitas atau jumlah Islam menjadi sangat penting untuk menunjukkan kebesaran agama Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam adalah umat yang paling cepat pertumbuhannya di dunia ini. Di berbagai negara yang dulu tidak mengenal Islam, maka sekarang ini gerakan dakwah berada di mana-mana masjid-masjid telah bertumbuhan. Di negara yang dulu dinyatakan sebagai negara komunis yang anti-Islam dan bahkan pada awal-awal revolusi Bolshevik di Rusia yang kemudian diikuti dengan berdirinya Uni Soviet maka telah dikisahkan ada sekitar 100 ribu tokoh agama, ustadz, guru ngaji yang dibunuh pada zaman itu. Bayangkan kalau itu terjadi dalam masa tiga atau empat tahun, berapa jumlah, jumlah umat Islam, tokoh-tokoh Islam, para ulama yang terbunuh. Masjid-masjid telah ditutup dan kemudian dirubah menjadi kantor, menjadi tempat wisata. Madrasah-madrasah yang mengajarkan agama Allah juga ditutup dan dirubah menjadi atau dialihfungsikan ke keperluan-keperluan yang lain maka cahaya Allah menjadi redup di sana dan jumlah umat Islam telah menurun dengan sangat drastis tetapi pada saat ini kita menyaksikan perkembangan yang luar biasa jumlah umat Islam telah berkembang sangat cepat dan di negara-negara barat juga demikian. Ada sebuah kota misalnya di Jerman yang sekarang ini 50% jumlah penduduknya adalah muslim. Sekalipun terjadi musibah di berbagai negara Islam, di Afghanistan, di Syria, di Libya, di Myanmar, dan lain sebagainya. Tetapi secara keseluruhan umat Islam menunjukkan peningkatan jumlah yang luar biasa yang pada suatu saat nanti akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Namun demikian persoalan kita adalah kualitas umat. Sekalipun banyak tetapi kalau kualitasnya rendah maka ini justru menjadi masalah yang sangat besar yang akan gagal menunjukkan dirinya sebagai khaira ummah sebagai syuhada ala nas. Oleh karena itulah maka wajib hukumnya kita terus berdakwah dalam rangka meningkatkan kualitas umat kita. Yang pertama adalah kualitas ilmu pengetahuan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semakin hari ilmu pengetahuan umat Islam semakin meningkat. Dan bahkan secara keseluruhan di dunia ilmu pengetahuan itu tidak pernah surut dari hari ke hari akan terus berkembang dan terus maju tidak akan pernah surut ke belakang apakah mercusuar ilmu pengetahuan itu di tangan umat Islam ataukah tidak itulah persoalannya apakah umat Islam akan mampu membawa perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi berkah bagi alam semesta ini inilah yang masih harus kita perjuangkan tetapi pada prinsipnya dari satu generasi ke generasi berikutnya umat Islam ini dan seluruh umat manusia akan menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus maju dan tidak pernah surut ke belakang. Sehingga salah seorang ilmuwan ketika mendapatkan pujian karena keberhasilannya dan sumbangannya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu maka orang tersebut atau ilmuwan itu dipanggil sebagai seorang raksasa you are a giant kata salah seorang tetapi ilmuwan itu karena rendah hati maka beliau menjawab yes I'm a giant betul saya adalah seorang raksasa that's because I step on the shoulders of other giants. Tetapi itu adalah karena saya berpijak di atas pundak raksasa-raksasa yang lain. Maka ilmu pengetahuan terus berkembang dan tidak pernah surut ke belakang. Tetapi apakah ilmu pengetahuan cukup menjadikan umat kita akan maju? Maka soalnya adalah al-akhlak al-karimah Apakah kita memiliki akhlak yang tinggi, moral yang luhur? Apakah kita memiliki karakteristik yang unggul? Maka salah seorang penyair telah memberikan peringatan kepada kita semua. Shauki Bek mengatakan innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya tegaknya bangsa-bangsa atau umat-umat itu adalah karena akhlaknya. Apabila akhlak itu hancur, maka hancurlah bangsa itu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari ini menjadi perhatian kita bersama. Di tengah-tengah keberhasilan kita mengajarkan ilmu ekonomi yang sangat maju dengan teori-teori yang sangat berkembang mengajarkan ilmu akuntansi dengan perangkat teknologi yang sangat canggih tetapi seringkali banyak kebocoran sekalipun kita telah mempelajari ilmu pemerintahan public administration dengan canggih dengan gelar yang super tinggi dengan teori-teori yang sangat masyhur tetapi bisa jadi pada saat yang sama akhlak kita runtuh Sebaliknya, bisa jadi ketika kita masih memiliki pengetahuan yang sederhana, tetapi karena akhlak kita unggul, maka itu adalah tonggak dari kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itulah jemaah yang berbahagia, mari tiada henti-hentinya kita mendorong perbaikan akhlak, perbaikan moral. Dan ini tentu sangat mahal. Tidak otomatis akan terjadi melainkan harus diperjuangkan secara terus-menerus, secara konsisten sehingga kita akan benar-benar menjadi umat Islam yang khaira ummah menjadi umat yang terbaik yang mampu membuktikan bahwa Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jamaah yang berbahagia dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita serta menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan al-hidayah, memberikan cahaya ke dalam hati kita sehingga bisa melihat dengan terang benderang mana yang salah, mana yang benar, mana yang membawa manfaat dan mana yang membawa madarat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Allahumma inna nas'aluka من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك عبادك الصالحون Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب mujibud الدعوات يا قاضي الحاجات فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر